itu musolata. Secara umum jika engkau sudah selesai sholat. Ini adalah hujah yang sangat kuat. Fadkurullah hendaknya kau banyak berzikir kepada Allah. Zikir setelah sholat adalah himbauan. Dihimbau untuk kita berzikir setelah sholat. Jika saudaramu ada yang lupa dan lalai, keluarkan suaramu dalam sholat. Dikir itu. Jangan seperti sebagian orang mengeraskan dikir setelah sholat adalah nggak boleh dan sebagainya. Keluarkan. Biar orang lain niru. Ada zikir yang diajarkan Nabi dalam sholat. Tasbih, istighfar, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, akbar, Allah, akbar, takbir. Alhamdulillah, tahmid. Perintah Nabi kepada Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad. Kul dubura kulli salatin. Katakanlah setiap selesai salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Baca doa-doa dalam sholat. Ada doa zikir setelah sholat yang diajarkan Nabi. Maka bukan bid'ah. Adapun mengangkat suara dalam dalam mengangkat suara dalam berzikir setelah sholat adalah sesuatu yang ada pada zaman Nabi dalam riwayat sahih. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sawti sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna raf as-sauti. Ini sahabat yang bercerita. Sesungguhnya mengangkat suara fidzikri dalam berzikir. Idan sarafu minal maktubati. Kalau mereka selesai sholat fardu. Itu karena ada fi ahdin Nabi pada zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pun mau berzikir pelan boleh, yang penting jangan tidak berzikir. Berzikir mengangkat suara ada contohnya. Jangan seolah ini adalah menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Gara-gara dikir bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bid'ah masuk neraka. Bukan. Pada zaman Nabi ada itu semuanya. Dan Imam Bukhari menetapkan riwayat itu dari sahabat Nabi SAW yang bercerita. Jadi kalau berzikir, berzikir. Dan zikir yang dihimbau adalah yang diajarkan Nabi SAW. Utamakan yang diajarkan Nabi SAW mulai dari baca istighfar, tasbih, tahlil. Biarpun anda jago solawatan, solawatnya nanti. Karena pendidikan dari Nabi seperti itu dulu. Baru nanti perbanyak solawat setelah itu. Ya pun anda jago hafal Al-Quran tidak langsung Yasin begitu. Tidak, jangan dengan biarpun boleh misalnya. Kalau bagaimana Bu ya? Zikir saya jadi surat Yasin. Assalamualaikum Yasin. Karena Pak saya imam jamiah Yasinan. Ya boleh saja dapat pahala kan tapi ada pendidikan yang lebih benar, lebih istimewa lagi. Ikuti bagaimana Nabi katakan bacalah tasbih. Subhanallah subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah akbar Allahumma inna ala dikri. Baca ayat kursi. Baca istighfar. Itu kan pendidikan dari Mas. Itu kan pendidikan dari Nabi. Solawat akan bagus. Eh, ngerti, solawat bagus. Akan tapi ada tempatnya masing-masing. Baru setelah selesai tuntas ini, diajarkan Nabi adalah baru kita membaca solawat. Atau baca syahadat. Atau membaca. Nah, ada sebagian itu dengan dengan hawa. Tentang ustaz Waqiyah langsung Idza waqa'atil waqi'ah Membaca waqi'ah adalah luar biasa. Baca yasin luar biasa. Bersolawan luar biasa. Cuman yuk kita membiasakan bagaimana ikut aturan. ada pun masalah dahulukan mana? Apakah Allahumma ini adalah dzikrik, Allahumma ajirna minan nar atau istasbih tadi dahulukan itu adalah tidak penting. Sehingga sebagian kiai punya urutan dikir yang yang berbeda-beda. Tapi semuanya diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh bagus salawat. Bagus salawat. Bagaimana? Atau asyhadu an la ilaha Bagus syahadat. Bagus semuanya. Atau lagi waqiah tadi bagus semuanya. Atau nah, bagaimana kita membiasakan sesuai dengan apa? Dari mana riwayat-riwayat Nabi saw. alaihi wasallam? Setelah itu boleh baca. Setelah itu salawat Bahkan sebagai pecinta Nabi, jangan sampai dalam sehari kita membaca salawat kurang dari minimal 300 kali. Minimal. Dan kalau khawatir tidak punya kesempatan, langsung gabung saja di waktu sholat. 300 bagi 5 ada berapa? Hmm? 60 kalau begitu. Jadi setiap habis sholat 60 salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah. Tapi kalau hanya 300 ini ini kelas paling rendah kelas TK. Paling sedikit 300 dalam sehari membaca salat kepada Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaitum musallata. Jadi di antara zikir warid ya adalah baca istighfar yang datang dari Nabi diajarkan istighfar. Untuk subuh dengan maghrib, la ilaha illallah ta'ala syarika la lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in wa huwa ta'nin rijlah sebelum merubah kakinya. Jadi waktu assalamualaikum sebelum merubah posisi kaki, baca la ya, antara maghrib itu maghrib dengan subuh. La ilaha illallah ta'ala syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 10. Keutamanya besar. Baru setelah itu yang biasa kita sambil merubah kaki posisi duduk agar nyaman, apakah sila baca astaghfirullahaladzim, kemudian eh, baca yang lain Allah ma'ini ala dzikri wa syukri wa husni ibadati, kemudian subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah ayat kursi. Ini baru setelah itu Anda sebagai apa? Wakian, ah, setelah itu. Yasinan, yasinan. Yang solawat, solawatan. Yang syahadat, syahadatan. Ada aturannya. Supaya kita lebih-lebih tepat. Sama waktu kalian, waktu kita umrah, biarpun jago solawat, Tetap zikir yang diutamakan adalah labbaik Allahumma labbaik. Saya punya amalan solawatan. Ntar dulu ini labbaik dulu ini. Labbaik dulu ini. Tidak boleh hawa nafsu. Wah tapi kan solawat Nabi. Kalau Rasulullah sallallahu eh, Ntar dulu. Ini labbaik juga kalau Rasulullah ini. Kan lagi um haji dan umrah. Selagi kita masih ikhram. Dihimbau gitu kita untuk baca. Labbaik Allahumma labbaik. Baru nanti engkau menuju Madinah. Tuh habisin untuk solawat Nabi sallallahu jadi ada bagiannya. Mohon agar kita tidak beribadah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Saya jago salawatan. Saya kan pemimpin salawat Nabi. Bagus salawat. Nanti bisa meningkat. Di dalam sholat akan baca salawat. Ya, bagus salawat. <laughs> Kan tidak membatalkan kata ulama kalau kita baca salawat dalam salat. Iya, tapi aturannya tidak begitu. Ada bacaan sholat sudah diatur oleh Rasul. Rasulullah SAW. Untuk mengatakan bid'ah juga tidak gampang, akan tapi keutamaannya seperti apa. Selagi ibadah kita benar-benar ya dibantu oleh Nabi SAW, maka ketahuilah. Itulah hakikat menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.